BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana kami menangkap seorang di tepi sungai, Kang. Orang ini sangat mencurigakan. Dia pasti mempunyai maksud yang tidak baik. Tapi dia tidak mau ngaku, Kang. Iya. Hmm. Siapa nama kamu? Hmm? Kamu orang dari mana? Dan di mana rumah tinggalmu? Punya tujuan apa kamu datang ke tempat ini? Hmm? Kau mau menyelidiki tempat kami ya? Hmm? Sarang kami? Aku tidak punya urusan dengan tempat seperti ini. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Nah, Belendung, hati-hati. Jangan terlalu berani. Kita akan bertemu di atas sana, di balik gerumbulan pepohonan itu, ya? Baik, Den Mas. Den Mas Jatniku juga harus waspada. Kita berhadapan dengan orang-orang jahat. Mereka tidak akan segan-segan membunuh kita. Ah, iya. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. terlihat gejala yang kurang baik. Letusan yang semula lemah sekarang mulai terasa kuat. Kilurah buru-buru masuk dan menyiapkan perbekalan untuk mengungsi. Sementara Kilurah terus-menerus memukul kentongan untuk mengumpulkan warga desa Jatisari. Para sedulur warga Jatisari, kumpul, kumpul, kumpul. Kita kumpul. Kita harus segera mengungsi. Kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Sebentar lagi awan panas akan bergulung-gulung datang. Kita harus menyelamatkan nyawa kita masing-masing. Ayo, boros dulur. Cepat kita berkumpul. Kita segera mengungsi di tempat yang aman. Ayo. Sementara itu, Jatmiko dan Belendung sudah mulai menyusuri tepian Kali Blongkeng. Mereka terus bergerak ke arah timur. Mereka berkuda dengan hati-hati. Sekali waktu mereka berhenti untuk mengamati suasana sekitar. Kemudian kembali bergerak semakin mendekati perkampungan kawanan rampok. Jatmiko melambaikan tangannya sebagai isyarat agar mereka berhenti. Ada apa, Mas? Kok berhenti di sini? Perkampungan rampok itu masih di sebelah sana. Di bagian hulu sungai Blongkeng ini. Ah, uh, sebaiknya kita jangan bersama-sama. Kita berpisah saja. Kita mengintai mereka dari dua arah. Kamu dari sebelah sini, dan aku akan naik ke sebelah sana, ya? Oh, begitu ya, Den Mas? Iya. Baiklah, hati-hati, Den Mas. Ya, ah, ah, kamu juga harus hati-hati, ya? Uh, maaf, Den Mas. Hmm? Sebaiknya kita jangan naik kuda kita jalan kaki saja. Lebih luas dan lebih ringan. Lagi pula kita bisa cepat menyelinap bersembunyi jika kepergok seseorang. <laughs> Usulmu bagus sekali. Aku setuju. Baiklah, kita tinggalkan kuda di sini saja. Tempatnya sepertinya aman, ya? Nah, Blendung, hati-hati. Jangan terlalu berani. Kita akan bertemu di atas sana, di balik gerumbulan pepohonan itu, ya? Baik, dan Mas. Dan Mas Jatmiku juga harus waspada. Kita berhadapan dengan orang-orang jahat. Mereka tidak akan segan-segan membunuh kita. Ah, iya. Belendung segera menghilang di balik pepohonan yang lebat. Sementara Jatmiko merangkak di tepian sungai Blonggeng. Perlahan-lahan dia mendekati rumah-rumah kubuk sebagai tempat hunian kawanan rampok. Dia bergerak sangat lambat dan sangat hati-hati. Suatu saat, dia berhenti jika melihat ada bayangan melintas. Hmm. Di sini rupanya, kawanan rampok itu bermukim. Tapi, apa benar Setio Ningsih dibawa ke tempat ini? Dia tidak akan betah tinggal di tempat seperti ini. sangat menyeramkan. Tempat yang tidak pantas untuk dihuni seorang gadis seperti Siti Oningsi. Pasti dia akan menjadi sasaran nafsu jahat kawanan rampok itu. Hmm, Sawung Rono. Rupanya Raja Jatisari dulu juga bekas kawanan rampok. Dan Sawung Rono adalah adiknya. Sawung Rono alias Untu Bledek. Hmm. Ah, itu. Ada lagi seorang kawanan rampok melintas di atas bibir sungai. Dia bergegas menuju sebuah pondok. Wah, berapa jumlah mereka semua ya? Apa mungkin aku bisa menyelinap ke tengah-tengah mereka, menyelamatkan si Tioningsi dan membawanya kabur dari tempat ini? Entahlah. Aku tidak tahu. Tapi aku harus mencobanya. Siapa tahu berhasil. Jatmiko kembali mengendap, menghampiri beberapa tubuh yang berdiri di antara pohon-pohon besar. Baru saja dia melongokkan kepalanya, mendadak beberapa orang sudah berdiri mengepungnya. Jangan melawan! melawan eh, berarti kamu binatang. Siapa kamu, ha? Ada maksud apa kamu minta kami? Eh, kamu pasti punya maksud yang tidak baik. Sebab kamu datang mengendap dan diam-diam mengintai kami dari balik tempat yang tersembunyi. Kalau kamu berniat baik, pasti kamu akan datang dari pintu depan. Sekarang ayo, ikut kami. Ikut kemana? Pokoknya ikut kami. Kau harus kami tangkap dan kami serahkan pada pimpinan kami. Hei, eh, kau mau apa? Hah? Mau melawan ya? Hah? kau mau? dia mau? menghindari kegapan kawanan rampok yang datang silih berganti. Mereka menyerang dengan ganas. Tapi Jatmiko bukanlah seorang pemuda sembarangan. Dia banyak belajar ilmu kanuragan Apalagi sekarang dia sudah menjadi seorang perwira muda. Dengan sigap, dia berhasil menangkis setiap serangan yang datang. Pada saat pertarungan sedang berlangsung sengit, tiba-tiba muncul sosok tubuh seorang pemuda melayang ringan dari atas pohon dan dia berteriak sambil berkacak pinggang. Berhenti! Berhenti semua! Berhenti! Ada apa ini ribut-ribut? Siapa orang ini? Dia mengintai gubuk tempat tinggal kita, Kakang Sumur. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Dan kita tidak mengenal siapa dia. Ah. dia bukan orang dari desa-desa dekat sini. entah dari mana dia berasal. Hmm, sepertinya aku pernah melihat orang seperti kamu. Di mana ya? Siapa namamu kisanak? Dan apa maksudmu datang ke tempat kami? Apa kamu tidak tahu bahwa pinggiran Kali Blongkeng ini adalah sarang kawanan rampok untuk bledek? Aku tidak tahu menahu soal untuk bledek. Aku hanya tersesat jalan. Tersesat jalan? Iya. Yeah. Aku tidak percaya. Pasti kamu punya maksud-maksud tertentu. Kemana arah tujuanmu? Kau mau pergi kemana sehingga tersesat jalan di pinggir kali Brongkeng? Aku mencari seorang kawanku. Dia kabur dari desanya ketika terdengar letusan gunung berapi. Dia takut dan dia berusaha menghindari aliran lahar panas. Oh, jadi soal itu. <laughs> Kami sudah biasa setiap saat gunung Merapi akan meletus dan kami sudah sering mendengarnya. Tapi kami tidak terpengaruh apa-apa. Bagi kami, letusan Gunung Merapi adalah sebuah irama gamelan yang merdu. <laughs> Ayo, ikat dia dan bawa ke Ayah Sawung Rono. Ayo. iya. tapi, tapi Sawung Rono tidak ada di pondokannya, Kang Sumru. Iya. Sepertinya dia pergi ke sungai. Entah apa yang dia cari di sana. Pondoknya kosong. Ya bawa saja, ikat di depan pondok. Dan kita tunggu ayah Sawung Rono. Hei, ke sana. Nasibmu tergantung ayahku. Kalau ayahku mengampunimu, maka kau akan dilepaskan. Tapi kalau sebaliknya, ayahku tidak bersedia mengampunimu, maka kepalamu akan segera dipenggal dan tubuhmu akan ditanam di pinggir kali Blongken. Mengapa? Joko Sumuru. Akhirnya Niko diikat di sebatang pohon besar di depan pondok kediaman Untu Bledek. Tak lama kemudian, Untu Bledek alias Saung Rono muncul dari rimbunan belukar. Dia segera menghampiri kerumunan orang-orang di depan pondoknya. Ada apa ini ribut-ribut, ha? Ah, kami menangkap seorang di tepi sungai, Kang. Orang ini sangat mencurigakan. Dia pasti mempunyai maksud yang tidak baik. Tapi dia tidak mau ngaku, Kang. Iya, Hmm. Siapa nama kamu? Hmm? Kamu orang dari mana? Dan di mana rumah tinggalmu? Punya tujuan apa kamu datang ke tempat ini? Hmm? Kau mau menyelidiki tempat kami ya? Hmm? Sarang kami? Aku tidak punya urusan dengan tempat seperti ini. Aku bisa sampai di sini karena tersesat jalan. Hmm. Jangan dikira aku akan percaya begitu saja pada pengakuanmu. Bisa saja kamu berdusta, kan? Hmm, terserah. Kau mau percaya atau tidak bukan urusanku. Hmm, kurang ajar. Sombong sekali kamu. Kamu punya apa, hmm? Kamu merasa dirimu hebat, jagoan. Kamu kebal senjata tajam, hmm? Serahkan orang ini padaku, ayah. Biar aku yang menghajarnya. Supaya dia bisa berlaku sopan di depan kita semua. Dia sama sekali tidak mau menghargai kita. Benar, Sumoro. Kamu benar sekali. Orang seperti ini harus diberi pelajaran yang berharga. Supaya dia kapok. Hei, Kisanak. Sekarang aku ingin tahu sampai sejauh mana kepandaianmu. Sampai setebal apa kulitmu. Dan sepanjang apa nafasmu. Aku akan mencoba kesaktianmu. Kemampuanmu berulah kanuragan. Dan aku punya lawan yang sepadan denganmu. Kamu tahu siapa orang yang berdiri di sampingku ini? Dia adalah Joko Sumurut. Dia anakku satu-satunya. Dia yang akan mengujimu. Kalau kamu bisa mengalahkan dia, kamu bebas. Kamu boleh pulang atau pergi sesuka hatimu. Tapi kalau kamu tidak mampu mengalahkan Joko Sumurut, kami semua akan membantaimu di tempat ini. Dan kamu hanya akan pulang tinggal nama. Kau mengerti? Sudah ayah, lepaskan dia. Aku ingin tahu sampai seberapa jauh kepandaiannya. Joko segera pasang kuda-kuda. Demikian pula Joko Sumuru mulai mengadakan persiapan untuk menyerang. Tak lama kemudian, keduanya sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Sepertinya Jafriko mampu menandingi apa yang dipertontonkan oleh Joko Sumuru. Keduanya sama-sama terjinas, keduanya sama-sama lincah dan pintar menghindari sergapan musuh. Beberapa jurus telah berlari. Ketika keduanya sedang bertarung semakin sengit, saat itulah dua orang kawanan rampok berteriak-teriak datang. Ini ada lagi, Kang. Ada satu lagi. Dia sembunyi di sana, di pinggiran sungai, di balik pohon besar. Dia seperti ketakutan, Kang. Coba sini. Bawa ke sini. Hmm. Eh? Huh? Ayo sana. Ngomong yang jelas di depan Kakan Rono ya. Tahu ya, kalau bohong ya, nyawamu menjadi taruhannya. Di sini kamu harus berkata jujur. Iya. Harus berterus terang. Jangan selintat selintut. Kamu siapa lagi? Ini yang satu belum selesai, sudah ada satu lagi. Kamu kenal sama dia? Mm-hmm. Di, dia dan Mas Jatmiko, tunjungan saya. Dia majikan saya. Oh, aku ingat sekarang. Aku ingat. Ini rupanya biang keladinya. Bukankah aku pernah melihatmu di desa Sumberjati, di tengah sawah, ya kan? Kalau tidak salah namamu Blendung. Aku benar-benar ingat. Wajahmu bulat, hidungmu juga bulat, dan tubuhmu pendek. Perutmu besar, pasti kau tukang makan, ya kan? Apa? Makan? Ya. Memang di sini ada banyak makanan. Tutup mulutmu. Jangan ngomong kalau tidak ditanya. Oh, iya, iya kan. Apa? Kang, sejak kapan aku menjadi kakangmu? Kurang ngajar. Hei, sekarang jelaskan siapa temanmu itu yang katamu adalah majikan. Jelaskan siapa dia, namanya siapa, rumahnya di mana, siapa orang tuanya, dan apa kedudukannya. Uh, baik, Tuan. Tidak usah menyebutku Tuan. Panggil saja aku Doro Sabung Rono. Oh, ini Doro Sabung Rono. Saya akan menjawab pertanyaan Doro. Beliau ini namanya Raden Mas Jatmiko. Rumahnya di Katamunggungan. Beliau adalah putra Gusti Tumenggung Jayeng Logo. Dan sekarang beliau juga sudah menjadi seorang prajurit Mataram. Pangkatnya perwira muda. Hmm, bagus. Bagus sekali. Rupanya kamu telah berkata jujur ya. Aku percaya. Oh, jadi kamu putra seorang tumenggung? Iya, benar. Apa benar seorang tumenggung itu orang pangkat? Orang yang punya jabatan tinggi di pemerintahan Mataram. Seorang temenggung adalah seorang panglima perang. Ayahku memang panglima perang Mataram. Hmm. <laughs> Hebat sekali. Pasti ayahmu orang kaya ya. Banyak hartanya ya. Oh, jangan tanya, Doro. Gusti Temenggung Jayang Logo itu orang kaya raya prajuritnya saja lebih dari seribu orang dan setiap hari beliau memberi makan ratusan orang pelayan para abdi dan para punggawa beliau orang yang benar-benar kaya raya pasti hartanya tak terbilang lagi jumlahnya hmm, bagus sekali ini merupakan suatu keberuntungan bagiku kalian semua tahu maksudku kalian berdua tahu bahwa aku adalah kepala rampok. Pekerjaanku adalah merampok harta benda orang. Dan sekarang, aku punya cara untuk memperoleh harta benda yang banyak sekali tanpa harus pergi kemana-mana. adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-37 yang didukung oleh para pemain Elsa Surya sebagai Kilurah, Nanang sebagai Jatniko, Rifki sebagai Belendung, Bambang Cer sebagai Saung Ronong, Mogan sebagai Joko Sumuru, dibantu oleh Iwan, Anas, Herman dan Tato, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kita selanjutnya? apa yang akan dilakukan Saung Rono alias Untu Bledek terhadap Miko? Dan bagaimana nasib Setio Ningsi dan Sri Gondang setelah melarikan diri dari kawasan Kali Blongkeng? Apakah mereka akan selamat tiba di desanya masing-masing? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Kita semua telah mendapatkan